Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ma'mulu sifatil musyabbahati al-awwalu ahwaluhu ath-thani i'rabuhu Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai sifah musyabbah Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ma'mulus sifatil musyabbahati, yaitu ma'mul dari sifah musyabbah. Al-awwalu ahwaluhu. Yang pertama adalah keadaan-keadaan dari ma'mul sifah musyabbahah. Al-thani robuhu. Kemudian yang kedua adalah rob dari ma'mul sifah musyabbahah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-471 sampai bait yang ke-473. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Farfa biha wansib wa jurra al wa duna al mashuba al wa mattasal biha mudhafan au mujarradan wala tajarur biha ma'al suman min al khala wa min idhafatin taliha wa ma lam yakhlu fahuwa bil jawazi wusima. Berkata Ibnu Malik rahimahullahu taala, maka rofakkanlah dengan sifah musyabbahah. Dan nasobkanlah dan majrurkanlah. Artinya sifah musyabbahah itu bisa merofakkan dan menasobkan atau memajerurkan makmulnya ma'al al. Ya baik, sifat musyabbahah itu dalam keadaan eh, bersambung dengan al, ya datang bersama al, atau juga datang tanpa al. Kemudian mashuba'al, Ya, maksudnya makmulnya ini, ini keadaan makmulnya, makmulnya itu bersambung dengan al. Wa mattasala biha mudhafan au mujarradan. Maksudnya makmul yang bersambung dengan ha. Ya, ha di sini nanti akan dibahas itu kembalinya kepada sifah. Mudhofan ya baik itu ketika makmulnya itu diidofahkan au mujarrodan atau dia itu tidak diidofahkan dan juga tidak bersambung dengan al. Kemudian uh, beliau mengatakan wala tajarur biha ma'al. Maksudnya adalah uh, jangan memajarurkan dengan sifah musyabbahah jika sifah musyabbahah tersebut itu bersambung dengan al. Ya. Kemudian suman min al khola. Apa yang tadi wala tajrur biha ma'al tadi, ya jangan memajrurkan dengan sifat musyabbahah yang bersambung dengan al, itu isim yang qala min al, artinya dia itu kosong dari al, tidak bersambung dengan al. Kemudian wamin idhofatin litaliha. Atau janganlah engkau memajrurkan dengan sifat musyabbahah Ma'mul yang dia itu e, eh, diidofahkan, tapi mudof ilaihinya itu e, eh, diidofahkan kepada isim yang tanpa al. Ya, artinya janganlah engkau memajrurkan dengan sifat musyabbahah suman khola min idofatin litaliha, yaitu isim yang dia kosong dari kata yang diidofahkan kepada sesuatu yang mengandung al. Artinya mudhof ilaihinya itu ada alnya. Wa ma lam yakhlu fahuwa bil jawazi usima. Maksudnya jika makmulnya ya jika makmulnya itu dia tidak kosong ya tidak kosong dari al. Artinya apa? Ada alnya. Ya ada alnya bisa jadi pada makmulnya langsung atau pada mudhof ilaihinya, ya maka bil jawazi wusima. Itu ditandakan atau dicirikan dengan jawaz hukumnya boleh. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ketiga bait ini dan beliau mengatakan as-sifatul musyabbahatu imma antakuna muqtarinatan al Sifah musyabbahah itu memiliki beberapa kemungkinan. Ya bisa jadi sifah musyabbahah itu datang bersambung atau disertai dengan al. Contohnya apa? Nahwu al-hasanu. Ya, al-hasanu itu adalah sifah musyabbahah yang datang bersama al. Au mujarrodatan biha. Atau maaf, au mujarrodatan anha. Atau bisa juga Sifah musyabahah itu datang tanpa al. Contohnya apa? Nahwu hasanun. Ya, hasanun. Yang keduanya artinya baik. Ya. Maka wa'ala kilat taqdiraini la yakhlul ma la yakhlul ma'mulu min ahwalin sittatin. Maka dengan dua keadaan atau dua kemungkinan tersebut baik sifah musyabbahah itu bersambung dengan al atau tanpa al, maka makmul dari sifah musyabbahah itu tidak terlepas dari enam keadaan. Ya, enam keadaan. Al-awwalu, keadaan yang pertama, an yakuna bi'al, yaitu si makmulnya itu bersambung dengan al. Nahwu contohnya al-hasanul wajhu. Ya di sini uh, ada beberapa kemungkinan cara membaca makmulnya tetapi awalnya kita samakan kita rofakkan saja menjadi al-hasanul wajhu. Yang baik wajahnya atau yang tampan wajahnya. Kemudian hasanun al-wajhu. Ya hasanun al-wajhu yaitu yang baik wajahnya sama. Kemudian athani yang kedua itu adalah an yakuna mudhafan lima fihi al. Yaitu ma'mulnya itu diidofahkan kepada mudhof ilaih yang bersambung dengan al. Artinya di sini mudhof ilaihinya itulah yang al, ada alnya. Contohnya nahwu Al-hasanu wajahul abi. Al-hasanu wajahul abi. Yaitu yang baik atau yang tampan wajah ayahnya. Ya, yang tampan wajah ayahnya. Kemudian wahasanun wajahul abi. Yang baik atau yang tampan wajah ayahnya. Itu keadaan yang kedua itu keadaan yang ketiga, itu adalah an yakuna mudhafan ila dhamiril mausufi. Yaitu ma'mulnya itu diidhofahkan kepada domir. Yang domirnya tersebut itu kembalinya kepada mausufnya, kepada yang disifati. Contohnya apa? nahwu marortu birrojulil hasani wajehuhu. Ya marortu birrojulil hasani wajehuhu. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang baik wajahnya. Maka perhatikan al-hasani itu menjadi sifah bagi ar-rajuli. Ar-rajuli menjadi mausufnya. Kemudian wajahuhu. Nah, wajahu itu adalah makmul dari Al-Hasani, kemudian bersambung dengan domir hak. Yang domir hak tersebut kembalinya kepada apa? Kepada mausufnya yaitu ar-rojuli. Atau wabirojulin hasanin wajahuhu. Marortu rojulin hasanin wajahuhu. Nakiroh. Ya, maka sama saya melewati atau berpapasan dengan seorang laki-laki yang baik wajahnya. Maka hak yang ada pada wajah wajahuhu itu kembalinya kepada mausuf dari hasanin, yaitu rojulin. ar kemudian yang keempat, an yakuna mudhafan ila mudhafin ila domiril mausufi. Keadaan yang keempat adalah ketika ma'mulnya diidofahkan kepada suatu kata di mana suatu kata tersebut itu diidofahkan kepada domir. Ya, jadi ada pertama mudof, kemudian ada mudof ilaihi. Nah mudof ilaihinya itu menjadi mudof kepada domir yang kembalinya kepada mausuf. Nahwu contohnya, Marortu birrojulil karimi khuluku gulamihi. Marortu birrajulil karimi huluku gulamihi. Saya berpapasan atau melewati ya laki-laki tersebut yang mulia. Ya, Al-karimi itu dia sifah musyabbahah. Kemudian makmulnya yang mana? huluku, Ya, huluku, huluku itu menjadi uh, eh, mudof. Kemudian mudof ilaihinya yang mana? Gulami gulami. Nah, si mudhaf ilaihinya gulami itu menjadi mudhaf kepada domir ha ya gulamihi. Yang ha itu kembalinya kepada mausufnya yaitu arrojuli. Jadi saya berpapasan dengan laki-laki tersebut yang mulia akhlak anaknya. Ya. Kemudian wabirojulin karimin khuluku gulamihi sama yaitu marartu bi rojulin karimin khuluqu gulamihi. Di sini sifah musyabahnya tanpa al, ya nakiroh Maka sama saya bertemu atau berpapasan dengan seorang laki-laki yang mulia akhlak anaknya. Al-khamisu keadaan yang kelima an yakuna mujarradan min al dunal idofati ya an yakuna mujarradan min al dunal idhafati yaitu ketika ma'mulnya itu dia kosong dari al ya kosong dari al artinya tidak bersambung dari al tetapi tidak kosong dari idhafah artinya dia itu tidak bersambung dengan al tetapi dia itu diidhafahkan nahwu contohnya al hasanu wajahu abin Ya al-hasanu wajahu abin. Yang baik wajah ayahnya. Ya, atau ayahnya. Ya, ayah. Kemudian wahasanun wajahu abin. Yang baik ya sama wajah ayahnya. Maka di sini perhatikan makmulnya, makmul dari hasanun itu sama wajahu abin. Dia itu kosong dari al, tetapi dia tidak kosong dari Eh, dia kosong dari al tetapi tidak kosong dari idhofah. Asa disuk kemudian yang keenam itu an yakuna mujarradan min al wal idhofati yaitu makmulnya itu kosong dari al dan kosong dari idhofah. Artinya ya seperti isim nakirah biasa. Nahwu contohnya al-hasanu wajhan, ini dibaca mansub. Al-hasanu wajahan, yang baik wajahnya. Dan hasanun wajahan, yang baik wajahnya. Kemudian beliau melanjutkan wal ma'mulu fi kulli wahidatin min hadzal masailil madhkurati Uh, ya menggunakan hadza beliau ya. Ya, wal ma'mulu fi kulli wahidatin min hadzal masailil madhkurati dan makmul-makmul pada setiap masalah-masalah yang disebutkan tadi, yajuzu fihi thalathatu aujuhin. Ya. Pada dasarnya, itu boleh dibaca dengan tiga cara. Ya, pada dasarnya, hukum asalnya, itu boleh dibaca dengan tiga cara. Artinya, rofak boleh, eh, mansub boleh, nasab boleh, kemudian jar juga boleh. Tetapi ada pengecualian, yamtani'ul jarru fi ba'diha. Akan tetapi, di sebagian keadaannya itu tidak boleh dibaca majerur mak makmulnya. Kemudian kita lanjutkan, al-awalu, bagaimana tiga cara membaca dari makmulnya, ar-raf'u, yaitu makmulnya dibaca rofa, alal fa'iliyati, karena dianggap menjadi fa'il dari sifah musyabbahah. Wahada bittifaqin. Ya, maka kalau yang dibolehkannya membaca rofa, itu merupakan ittifak, kesepakatan dari seluruh ulama nahwu. Wahina idin fasifatun maaf. Wahina idin fasifatu kholiyatun minat domiri. Maka ketika itu, ketika makmulnya dibaca rofa, maka sifah musyabbahah ya kholiyatun minat domiri, maka dia kosong dari domir, tidak mengandung domir. Mengapa? Li'annahu la yakunu lisyai'i fa'ilani. Karena sesuatu, ya baik fi'il atau sifah yang menyerupai fi'il, itu tidak dapat memiliki dua fa'il. Nah, karena makmulnya itu sudah menjadi fa'il, maka tidak boleh ada domir yang kemudian ditakdirkan sebagai fa'il. Au alal ibadali min domirin mustatirin fis Atau bisa juga di Erop, eh, makmul yang dibaca rofa tersebut itu bukan menjadi fa'il tetapi menjadi badal bagi domir yang terkandung pada sifah musyabbah. Ya, jadi bisa di sebagai fa'il atau bisa di sebagai badal. Badal bagi apa? Bagi fa'ilnya itu adalah domir mustatir yang terkandung pada sifah musyabbah. Ainda Abi Yinil Al-Farisi. Ini merupakan pendapat dari Abu Ali Al-Farisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau memberi contoh, misalu dhalika, contohnya al-khatibu talqun lisanuhu. Ya al-khatibu talqun lisanuhu. Khotib tersebut, penceramah tersebut itu fasih lisannya. Ya fasih lisannya fa tolkun khobarul mubtada'i. Maka lafat tolkun pada jumlah tersebut adalah khobar. Mubtada'nya yang al-khotibu. Lisanuhu, ya kemudian lisanu di situ dibaca marfu. Itu fa'ilun lisifatil musyabbahati. Maka itu menjadi fa'il bagi sifah musyabbahah ala qawlil jumhuri, mengikuti pendapat jumhur ulama nahwu. Atau bisa juga di i'rob, awil fa'ilu domirun mustatirun. Atau bisa juga yang menjadi fa'il adalah domir mustatir yang terkandung pada tolkun. Walisanu badalun min hadat domiri. Dan lafat lisanu itu menjadi badal bagi domir tersebut yang terkandung pada tolkun. Walha'u mudofun ilaihi. Dan hak yang ada pada nuhu adalah mudof ilaihi. Nah ini adalah pendapat dari Abu Ali Al-Farisi. Itu cara membaca yang pertama, makmulnya dibaca rofa. Athani, kemudian cara membaca yang kedua, an-nasbu. Yaitu dibaca nasob ala shibahil maf'uliyati ya ala shibahil maf'uliyati karena ma'mulnya itu dianggap mirip dengan maf'ul ingkana ma'rifatan jika ma'mulnya itu ma'rifah wa alaihi au ala tamyizi ingkana nakirotan ya jadi kalau um, makmulnya itu ma'rifah itu di'arab sebagai sesuatu yang menyerupai maf'ul. Tetapi kalau ingkana nakirotan, ya maka alaihi au alat tamyizi. Kalau makmulnya itu nakirah, itu bisa di'i'rab sebagai syibahul maf'uliyati, sebagai sesuatu yang menyerupai maf'ul, atau tamyiz, dianggap sebagai tamyiz. Mithalul ma'rifati, contoh dari makmul yang ma'rifah, akhuka hasanun ro'yahu. Saudara laki-lakimu itu baik pendapatnya. Ya. Maka ini di sini ma'rifah. Kalau ma'rifah tadi dikatakan di Arab sebagai shibahul maf'uliyati. Maka beliau melanjutkan yahu mansubun ala tashbihi bil maf'uli bihi. Maka ro'ya yang ada pada rok ro'yahu itu dibaca mansub karena keserupaan atau diserupakan dengan maf'ul bihi. Nah, karena itu tadi ma'rifah. Wa mithalun nakirati dan contoh dari ma'mulnya sifah musyabbah yang nakiroh itu beliau mengatakan Al-aduwu syadidun ba'san. Ya, al-aduwu syadidun ba'san. Musuh tersebut itu ya kuat kekuatannya atau sangat kuat. Ya, sangat kuat. Ya. Maka di sini kita lihat ba'san, ba'san itu sebagai ma'mul dari syadidun dan syadidun adalah sifah musyabbahah. Maka faba'san tamyizun. Maka baksan itu di, dapat di'rob sebagai tamyizun. Wa huwal arjahu. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat kalau dianggap sebagai tamyiz. Au mansubun alat tashbihi bil maf'uli bihi. Atau bisa juga dianggap eh, mansub karena dia itu menyerupai maf'ul bihi. Itu cara membaca yang kedua itu dibaca nasab. Kemudian asal itu cara membaca yang ketiga itu al-jarru bil idhafati. Yaitu makmul dari sifah musyabbahah itu dibaca majrur karena hubungan idovah Berarti dibaca majrur karena dia menjadi mudov ilaihi. Nahwu contohnya jaruna karimut tabai. Ya, jaruna karimut tabai. Tetangga kita itu mulia budi pekertinya. Maka di sini karimu itu adalah uh, sifah musyabbahah. Kemudian ma'mulnya itu dibaca majerur sebagai mudhaf ilaihi, yaitu at-tabai. Nah, kemudian beliau melanjutkan wal jarru la yajuzu fi jami'il masailil madhkurati. Dan makmul dari sifat musyabbahah itu tidak boleh dibaca majrur pada seluruh keadaan yang telah disebutkan tadi. Artinya ada keadaan-keadaan di mana makmul dari sifat musyabbahah itu boleh dibaca majerur. Ya, ada empat keadaan yang dikecualikan dari kebolehan eh, makmul untuk dibaca majerur. Bal yustathna arba'u masaila. Maka dikecualikan dari kebolehan tersebut itu empat permasalahan. Itu dapat dirangkum menjadi idza kanatis sifatu bi'al wal ma'mulu mujarradan minha yaitu ketika sifah itu bersambung dengan al, dan makmulnya itu kosong dari al. Artinya sifah musyabahnya ada al, tetapi makmulnya itu tidak ada alnya. Maka apa la yajuzu hal jarru? Maka pada keadaan-keadaan tersebut, atau empat keadaan tersebut, tidak boleh makmulnya dibaca majerur. Wahia, apa saja empat keadaan tersebut, al-ula keadaan yang pertama, Iza kanal ma'mulu mudofan ila domiril mausufi. Yaitu ketika ma'mul dari sifah musyabbahah itu diidofahkan kepada domir, yang domirnya kembali kepada mausuf. Nahwu contohnya, Ja'a Khalidun al-Hasanu. Nah, tidak boleh dibaca majrur berarti khuluquhu misalnya. Ya jaa eh, Khalidun al-hasanu khuluquhu. Telah datang Khalid yang baik akhlaknya. Maka perhatikan di sini sifat musyabahnya ada al, al-hasanu. Kemudian ma'mulnya yaitu khuluquhu itu diidofahkan kepada domir. Yang domirnya kembalinya kepada mausuf ya. Hak yang ada pada khuluquhu kembalinya kepada kholidun. Maka tidak boleh khuluqu dibaca majrur Kita lihat catatan kaki. hadza wa ma ba'dahu muqayyadun bima idza kana al-mausufu ghairu muhallan bi'al. Nah, permasalahan ini ya al-ula tadi, permasalahan yang pertama tadi dan juga permasalahan-permasalahan yang berikutnya ada empat, itu ada batasannya. Ya, dibatasi atau diikat dengan keadaan jika mausufnya itu tidak bersambung dengan al. Ya, kita lihat Khalidun di sini itu sebagai mausuf tidak ada alnya di situ. Dan juga pada contoh-contoh nanti. Kama filmi fali, sebagaimana pada contoh-contoh. Fa halan muhallan bi'al, jika mausufnya itu bersambung dengan al, ya contohnya apa? Nahwu marortu birrojulil hasani. Nah, dan ada ada di situ kata itu. Falam tina'a, maka tidak lagi terlarang dibaca majerur. Berarti apa? Boleh dibaca marortu birrojulil hasani wajahihi. Saya telah berpapasan dengan seorang laki-laki yang baik wajahnya. Maka di sini uh, sifah musyabbahah al-hasani itu bisa memajrurkan mausufnya wajahihi. Padahal mausufnya itu tidak bersambung dengan al. Maaf. Uh, Al-Hasani itu bisa memajrurkan makmulnya, ya, yaitu wajahihi. Padahal wajahihi itu tidak mengandung al. Nah kenapa? Boleh, karena mausufnya, hak itu kembali kepada mausuf, yaitu ar-rojuli. Nah ar-rojuli di situ ada alnya. Maka falam tina maka tidak ada larangan di situ untuk dibaca majrur. Mengapa? Li'anna sifata khina idin mudofatun li mudofin. Ya. Karena pada saat itu sifah, ya sifahnya itu si al-hasani ya itu e, diidofahkan kepada mudof yaitu wajahi. Ya, yang wajahi itu diidofahkan kepada lidomirin, kepada suatu domir mafihi al yang domirnya itu kembali kepada sesuatu yaitu arrojuli yang di situ mengandung al. Jadi jika mausuf dari sifah musyabbahnya itu ada alnya, maka sifah musyabbah boleh memajarurkan makmulnya. Kita kembali ke atas. Athaniyatu, keadaan yang kedua. Idza kanal ma'mulu mudofan ila mudofin ila domiril mausufi. Jika makmul dari sifah musyabbah itu diidofakan kepada suatu kata. Ya berarti mudof ilaihinya yang suatu kata atau mudhof ilaihinya itu menjadi mudhof bagi domir yang domirnya kembali kepada mausuf. Nahwu contohnya ja'a Khalidun al-karimu khuluqu walidihi. Telah datang Khalid yang mulia akhlak ayahnya. Maka di sini ya perhatikan mausufnya Khalidun itu tidak ada alnya, Al-karimu sebagai sifat musyabbahah, itu makmulnya adalah khuluku. Yang khuluku itu diidofahkan kepada walidi. Dan walidi itu diidofahkan kepada hak, yang hak itu kembalinya kepada kholidun. Ya. Maka di sini tidak boleh khuluku itu dibaca majerur. Asalifatu, kemudian yang ketiga, itu idza kanal ma'mulu mudhafan ilal khali min al wal idhafati. Ketika makmulnya dia itu diidhafahkan kepada suatu kata yang kosong dari al dan kosong dari idhafah. Tidak mengandung al dan tidak mengandung idhafah. Nahwu contohnya ja'a Khalidun al-karimu khuluqu walidin. Telah datang Khalid, ya Khalidun tidak ada alnya. Al-Karimu sifah musyabbahah bagi Khalidun, khuluqu walidin. Ya, khuluqu walidin. Maka khuluqu sebagai makmul, itu diidofahkan kepada walidin. Dan walidin itu kosong dari al dan kosong dari idofah. Kemudian ar-rabi'atu keadaan yang keempat di mana makmul dari sifah musyabahah itu tidak boleh dibaca majerur. Itu idza al ma'mulu mujarrodan min alwal idofati. Jika makmulnya itu kosong dari al dan kosong dari idofah. Nahwu contohnya ja'a Khalidun al-karimu khuluqun. Telah datang Khalid yang mulia akhlaknya. Maka perhatikan Al-Karimu sifah musyabbahah, kemudian mausufnya itu kholidun tidak ada al. Nah itu Al-Karimu makmulnya adalah khulukun, yang khulukun itu uh, tidak ada al dan tidak ada idofah. Maka tidak boleh khulukun dibaca majarur. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau Farfa' biha wansib wajurra ila akhirihi. Ai maksudnya, farfa' biha, ai as-sifatil musyabbahati, atau as musyabbahata. Uh, maka rofakkanlah dengan ha. Ya, ha itu maksudnya adalah sifah musyabbah. Awin sib au jurro. Atau nasobkanlah dengan sifah musyabbahah atau majerurkanlah dengan sifah musyabbah. Kemudian beliau melanjutkan ma'al. Ya baik sifah musyabbahnya itu bersambung dengan al. Ai kullu hadhil aujuhi thalathati jaizatun ma'a wujudi al. Ya, artinya tiga cara membaca tadi hmm, marfu, mansub dan majerur dari makmulnya itu boleh pada tiga keadaan atau boleh ketika ada alnya ma'a wujudi al. Waduna al atau boleh juga jika sifat musyabahnya tanpa al. Kemudian beliau melanjutkan mashuba al. Ai maksudnya al-ma'mulul muqtarinu bi al. Yaitu ketika ma'mulnya bersambung dengan al. Wa mattasal biha mudhafan au mujarradan. Ya, ai maksudnya Wal ma'mulul muttasilu biha, yaitu ma'mul yang bersambung dengan ha. Ha itu apa? Ai bisifati, dengan sifah. Idza kanal ma'mulu mudhofan au mujarradan min al wal idhofati. Yaitu ketika ma'mulnya diidhofahkan atau dia kosong dari al dan idhofah. Wa yadkhulu tahta qawlihi mudhofan Al-halatu thaniyatu wa thalithatu wal khomisatu allati dzakarna. Maka masuk di bawah ucapan Ibnu Malik yaitu mudhofan itu masuk ke dalamnya keadaan yang kedua dan keadaan yang ketiga, keempat dan kelima yang telah kami sebutkan tadi dalam syarah. Wa asyara biqaulihi dan Ibnu Malik rahimahullah taala mengisyaratkan dalam ucapan beliau wala ta, wala tajrur biha ma'al ya ila akhirihi itu mengisyaratkan kepada apa ilal hala ilal halatil lati la yajuzu hal jarru yaitu kepada keadaan-keadaan yang tidak boleh dibaca majerur. Ya, tidak boleh makmulnya dibaca majerur. Faqauluhu, maka ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wala tajarur biha, ay maksudnya bisifatil musyabbahati. Janganlah engkau memajerurkan dengan sifat musyabbahah. Ma'al, ay maksudnya, idha kanat muqtarinatan bi'al. Ya, jika itu eh, sifah musyabbahahnya itu bersambung dengan al. Ya, jadi janganlah engkau memajerurkan suatu kata ketika sifah musyabbahahnya bersambung dengan al. Nah, apa yang tidak boleh disambung eh, dimajerurkan tadi? Suman yaitu isim ai isman khola min al yaitu janganlah engkau memajrurkan dengan sifah musyabah yang bersambung dengan al, itu suatu isim yang kosong dari al. Au khola min, minal idofati ila tali al. Atau kosong dari idofah yang mudof ilaihinya itu mengandung al. Ya, atau wal muradu al mudofu ila ma fihi al. Yaitu, Eh, mudhof kepada suatu kata yaitu mudhof ilaihi yang di situ ada alnya. Wa ma lam yakhlu ai maksudnya walladzi lam yakhlu min al yaitu yang uh, yang makmulnya makmul dari sifat musyabbahah itu malam yakhlu al, yaitu yang tidak kosong dari al. Ya, baik eh, makmulnya mengandung al atau mudhof ilaih dari makmulnya itu mengandung al itu sama-sama boleh dibaca majrur. Maka fahuwa mausumun bil jawazi. Maka itu ditandai dengan bolehnya dia dibaca majrur. Ya. Wadhalika halatani dan itu ada dua keadaan kama taqaddama sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Al hasanul wajahi. yang baik wajahnya di situ uh, makmulnya yaitu al wajahi itu mengandung al maka boleh dibaca majrur. Atau wal hasanu wajahil abi. Ya wal has al hasanu wajhil abi. Itu juga wajahi boleh dibaca majerur. Karena wajahi itu diidofahkan kepada mudhof ilaihi al-abi yang mengandung al. Ya. Maka ini adalah penjelasan mengenai sifah musyabbahah. Intahal juz'ul awalu, ya maka telah selesai eh, juz atau bagian yang pertama dari dalilus saliki ila alfiyati beni malikin. Jadi untuk buku dalilus salik yang dibagi dalam dua buku karena ada juga yang tiga buku. Nah, untuk yang dua buku maka akhirnya di sini di bagian sifah musyabbah. Wayalihi aunillahi wa taufiqihi al-juz'uts Dan Ya, dengan pertolongan Allah dan dengan taufik Allah akan diikuti dengan juz yang kedua, ya, buku yang kedua. Wa awwaluhu babut ta'ajjubi. Dan nanti awal dari buku yang kedua atau juz yang kedua itu adalah bab at-ta'ajjub. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua untuk menyelesaikan pembacaan dari bagian kedua dari Dalilus Saliki ila alfiyati bni malikin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.